Insyaallah pada hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu bab man jaa fi dzabhi li ghairillah. Ini bab baru di sebagian cetakan tertulis bab manjaa. Tapi tertulis pada bagian kitab majaa. Punya antum apa tertulis? Man. Antum? Ma. Pakai ma. Yang ma angkat tangan. Nah. Yang man yang man. Ya, ana juga man. Yang betul ma yang betul ma nah Sebelum kita masuki bab yang berikut ini Ada pertanyaan terkait dengan bab yang lalu Yang saya terima pekan lalu. Nah, di antaranya pertanyaan sudah disebutkan bahwa sholat di Masjidil Haram nilainya itu sama dengan 100 ribu kali sholat di masjid yang lain. Bolehkah kita sholat sunnah melakukan sholat sunnah di Masjidil Haram sedangkan kita waktu itu safar musafir Mana yang lebih afdol? Kita melakukan sholat sunnah ya, seperti sholat duha, kemudian misalkan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah ya, sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum asar, sudah maghrib dan yang semisalnya, ataukah tidak? Karena kita sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar meninggalkan sholat-sholat sunnah kecuali witir dan dua rakaat sebelum sholat subuh. Itu yang terus dikerjakan oleh Rasul. Dalam kondisi seperti ini kita kan safar kalau ada di sana kan safar ya. Kecuali di sini ada yang orang asli sana mukim. Lain lagi ceritanya. Ada. Ada alhamdulillah. Jadi kita yang ada di sana safar apakah yang lebih baik nilainya kita tetap melakukan sholat-sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, buha dan yang semisalnya dalam rangka mengejar fadilah dalam rangka me menggapai nilai 100 ribu kali sholat di masjid lain nah, ataukah kita tetap di atas sunnah tidak menambah sedari yang dilakukan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam Jawabannya adalah tetap di atas sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, sunnah yang dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ya sholat witir boleh, sholat rakaatil fajr. Nah, itu jika kita dalam keadaan safar. Nah, jadi mengikuti sunnah memiliki sebuah fadilah tersendiri memiliki keutamaan tersendiri yang nilainya juga cukup besar. Nah, jadi e, itu jawabannya. E, dan alhamdulillah masih ada pintu-pintu yang lainnya gitu. Seperti sholat tahiyatul masjid, ya, itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk masjidil Haram, tahiyatul masjid, atau kita wudhu kemudian sunnatul wudhu, ya. Ini juga dihitung 100 ribu kali. Yang dimaksud Rasulullah meninggalkan sholat sunnah di waktu safar itu ya sunnah ratiba itu, rawatib. Nah, jadi ini yang uh, eh, bisa najab Allahumma a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan kedua adalah sudah dijelaskan dalam pembahasan tentang kabar tabarruk bahwa kita tidak dibenarkan bertabarruk dengan sesuatu kecuali yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau diperintahkan atau dihimbau. Lalu apakah boleh bagi seseorang untuk bertabarruk dengan benda-benda peninggalan Rasul? Benda-benda peninggalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah juga dinamakan tabarruk? Pertanyaan kedua, apakah juga dinamakan tabarruk perbuatan perbuatan para sahabat? A. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Salamah yang e, mengambil berupaya mengambil barokah dari keringat Rasul. Ya, air keringat Nabi. Jawabannya ya, itu dinamakan tabarruk. Nah, upaya untuk mengais atau mendapatkan barokah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dan yang lain Khalid bin Walid menyimpan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah itu dinamakan tabarruk? Jawabannya na'am. Itu dinamakan tabarruk. Kemudian disebutkan lagi sebagian sahabat berebut air wudhu atau sisa air wudhu Nabi atau yang menetes dari tubuh Nabi direbut oleh sahabat. Nah, apakah itu dinamakan tabaruk? Jawabannya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kemudian dengan ini dibenarkan untuk seorang muslim berupaya mendapatkan atau mencari barokah melakukan tabarruk kepada orang-orang soleh nah, kepada orang-orang soleh ulama misalkan syekh, nah, dan yang semisalnya. Jawabannya adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Nah, jawabannya adalah man kana mithlu ana alaihi al yauma wa ashabi. Apa maksudnya? Ini adalah hadis. Yang saya ucapkan adalah dua buah hadis. Nah, hadis yang pertama adalah hadis Irbad bin Sariyah yang mana Rasulullah menyatakan jika kalian berbeda pendapat maka dalam kondisi seperti itu wajib kepada kalian atau wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafa ar rashidin Ternyata tidak pernah para sahabat sepeninggal Rasul sallallahu Alaihi Wasallam berupaya bertabarruk dengan keringatnya Abu Bakar As Siddiq atau misalnya e, mengambil rambut beliau. Begitu pula tidak pernah diriwayatkan dari kalangan sahabat. Nah, bertabarruk kepada Umar bin Khattab. Nah, meminta e, apa mengambil air keringatnya dan yang semisalnya. Begitu juga Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib, para sahabat yang lainnya para al-ashr mubasysyirina bil jannah, sepuluh orang sahabat yang telah diberi kabar gembira tentang bahwasanya mereka adalah ahlul jannah. Nah, tidak dinukilkan, tidak pernah dilakukan oleh seorang sahabat pun mengambil tabarruk kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu dibenarkan, kalau seandainya bertabarruk kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan, dalam bentuk seperti yang tadi contohnya niscaya para sahabat akan berlomba-lomba untuk bertabaruk melalui siapa Abu Bakar As-Siddiq yang disebutkan oleh Allah kisah pribadinya di dalam Al-Qur'an. Ini barakallahu fikum suatu prinsip yang penting. Nah, sehingga Hal yang seperti ini adalah termasuk khususiyatun Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kekhususan kekhususan Rasul yang tidak dari umat ini satu pun mendapatkan hal yang sama. Nah, jadi jawabannya adalah tidak dibenarkan seseorang untuk melakukan hal itu. Seperti contoh sekarang terjadi. Nah, oh ini ulama, nggak apa-apa keringatnya kita ambil barokah taruh sini. Nah. Gosok-gosok sorbannya supaya masukkan kantong nanti habis gosok masukkan kantong nanti rezekinya masuk kantong. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, yang ini tidak dibenarkan. Wah, masa nggak boleh? Loh, ini kan agama, iya. Ini agama, bukan apa? Bukan bakso rumput laut, ya. ya? Mau kasih bakso rumput laut, bakso rujak cingur dicampur, nggak apa-apa. Silahkan. Nggak jadi masalah itu. Nasi goreng kolek, ya. Nggak apa-apa. Campuran. Silahkan. Ya, Nggak ada, nggak boleh dilarang itu melanggar HAM. Nah, tapi kalau urusan agama, urusan Islam, maka jawabannya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Selesai sudah. Ini agama. Jadi begitu. Barakallahu fikum. Masalahnya selera, ya. Nah. Sakit pusing saya. Ya silakan, mau berobat. Saya mau minuman apa? Mau minum kalpanat. Nah, untuk pusing. Oh, ya silakan, enggak apa-apa, selera kok. Nah. Tapi secara aturan kedokteran nggak benar kan begitu. Kalau ada seorang dokter atau apoteker memberi oh, obat kalpanak untuk pusing atau murus-murus mencret, ya ditangkap kan. Nggak boleh kan, keliru, ngawur, bukan aturannya. Nah, jadi apalagi urusan agama. Nah, apalagi urusan agama. Jadi barakallahu fikum ini sikap takwim terhadap urusan syariah harus ditanamkan kepada setiap pribadi muslim. Sikap mengagungkan syariah, sikap memuliakan Islam, sikap memposisikan Islam yang datang dari Nabi adalah sebagai syariat yang sempurna. Ini harus ditanamkan kepada setiap pribadi muslim. Jadi, nggak boleh ada istilah dalam Islam itu kebebasan berpikir dalam Islam, nggak boleh. Nah, Rasulullah sudah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang selamat nanti?" Yang ketika Rasulullah menceritakan tentang 73 kelompok yang akan terpecah, Rasulullah tidak membiarkan umat ini mengklaim. Tidak dibiarkan masing-masing pribadi atau masing-masing pihak mengklaim, "Sayalah yang akan selamat." Nah, Rasul langsung memberi jawaban. Ketika ditanya siapa Rasul? Qala man kana mithlu ana alaihi al wa ashabi. Barang siapa yang dia berada di atas apa dan aku dan para sahabatku yang berada di atasnya. Dia berada di atas akidah yang aku dan para sahabat berakidah dengan tersebut. Dia berada di atas ibadah yang aku dan para sahabatku beribadah pada hari ini kata Rasulullah. Kapan hari ini? dulu waktu Rasulullah masih hidup. Jadi jawabannya sudah sangat jelas barakallahu fikum. Maka dari itu sangat penting masalah ini. Kenapa saya menekankan? Karena sekarang diperluas ini. Adanya kebebasan istihad. Kebebasan berpikir sekarang. Nah, dalam Islam. Sehingga nggak apa-apa bercorak-corak. Itu menunjukkan bahwa Islam itu demokrasi. Bebas. Anda begini-begini silakan, nggak apa-apa. Anda ya nggak apa-apa, bebas. Nggak. Islam tidak seperti itu. Islam dengan tegas menyatakan Allah, al rasul. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taraktukum ala bahjatil bayda, lailiha kanahariha." Aku tinggalkan kalian terang benderang siang malam harinya bagaikan siang, malamnya seperti siang. Karena terangnya ini Islam. Jadi barakallahu fikum, maka tidak dibenarkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Sekarang kita mau tanya, mana yang lebih mulia? Uthman bin Affan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan dengan dua putrinya. Kalau kata Rasulullah, kalau aku punya putri yang ketiga, aku akan nikahkan engkau wahai Uthman dengan putriku yang ketiga. Setelah meninggal yang pertama dinikahkan yang kedua, yang kedua meninggal lagi. Nah, ini Utsman. Kira-kira Utsman yang lebih baik, lebih sempurna tingkat keimanannya atau apa yang diistilahkan ulama dan syekh di masa ini? Tentu sudah jauh. Utsman bin Affan ketika bersama Rasul di atas gunung Uhud ya bersama Rasul di atas gunung Uhud tiba-tiba gunung Uhud bergetar Rasul Abu Bakar Umar Utsman tiba-tiba gunung bergetar akhirnya Rasul menyatakan uskun ya Uhud ma'alaika illa nabiyun wa siddiq wa syahidan subhanallah diamlah engkau wahai Uhud tenanglah engkau tenang Sesungguhnya tidak ada di atasmu sekarang kecuali seorang nabi dan as-siddiq yaitu siapa? Abu Bakar, wa syahidan dan dua orang syahid yaitu siapa? Umar dan Utsman. Itu pun tidak pernah sahabat datang ke Utsman, ya Utsman, sini keringetnya tak tisu sebentar, anak simpan tisunya di rumah. Jadi prinsip ittiba sunnah Rasul ini adalah prinsip yang harus dipegang oleh setiap pribadi muslim. Baik kita lanjutkan kajian kita pada bab yang berikutnya. Qala al-muallif bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang menjelaskan tentang hukum menyembelih kurban untuk selain Allah. Nah, Kalimat untuk selain Allah sifatnya umum. Baik itu malaikat, baik yang selain Allah itu berbentuk para nabi atau berbentuk sahabat Rasul atau berbentuk jin atau berbentuk manusia yang lainnya atau pohon ya dan yang semisalnya ruh nah, ini makna li mencakup semua pihak selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini HP-nya ada telepon. Bunyi punya siapa ini? Ada telepon, ada yang manggil. Kemudian yang kedua Ini tipnya ada yang ada jangkriknya Nah jadi biar tidak mengganggu yang lain. Nah, yang lain mencakup saya juga. Nah, nah itu ya ada jangkriknya ini. Nah. Barakallahu fiik. Nah. Bab ini sangat penting untuk dipahami. Nah, karena nampaknya semakin hari semakin bentuknya bermacam-macam yang intinya sama. Nah, mari kita pelajari mudah-mudahan Allah membantu kita memahami bab ini. Wa qaulillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini adalah dalil pertama dalam bab ini. Kurang lebih akan ada empat dalil, dua dari Al-Quran dan dua dari hadis, insya Allah. Dalil yang pertama adalah uh, ayat ini. Qul inna salati Sampaikan wahai Muhammad Inna salati sesungguhnya solatku wanusuki dan sesembelihanku wa mahyaya dan hidupku segala perbuatan dan urusan dalam hidupku wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin hanya milik Allah hanya untuk Allah rabbil alamin pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak ada saingan bagi Allah. Wa bidzalika umirtu dan hanya dengan itulah aku diperintah. Wa ana awalul muslimin dan aku adalah orang pertama berislam. Ini makna secara bahasa. Namun ayat ini mengandung sekian makna yang luar biasa. Pertama adalah perintah dari Allah kepada nabinya untuk mengumumkan tentang tauhid. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk membedakan untuk mengumumkan tentang dirinya dan kaum Quraisy bahwa aku berbeda dengan kalian. Bagaimana bentuk perbedaannya? Ini yang akan dijelaskan. Inna salati, sesungguhnya salatku. Kalimat salat dalam ayat ini disebutkan oleh beberapa ulama ada dua makna atau ada dua kemungkinan makna. Begitu juga kalimat nusuki. Ada dua kemungkinan makna yang dikandungnya. Yang dimaksud dengannya. Makna yang pertama adalah makna secara syar'i yakni secara tinjauan syariat solat itu apa maknanya? Nusuk itu apa maknanya? Yang kedua, makna secara tinjauan lugawi. Tinjauan bahasa. Solat mengandung makna, nusuk mengandung makna pula. kalau sholat secara syar'i, kalau disebut kalimat sholat dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam Sunnah, maka yang dimaksud adalah ya ini sholat yang dimulai dengan takbir sebuah ibadah yang dibuka dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam disertai dengan doa-doa dan pembacaan surat ini sholat nah, secara syar'i pengertiannya Tetapi sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Sholat secara bahasa itu maknanya sholat. Eh, berapa Doa. Nah, ini kemudian an-nusuk nusuki makna secara syar'i, secara tinjauan syariatnya adalah penyembelian kurban. Kurban itu ada tiga macam. penjemelian yang bernilai memiliki nilai kurban itu ada tiga macam, yaitu kurban di waktu Idul Adha. Ya. Yang kedua, kurban ketika pelaksanaan ibadah haji yang dinamakan dengan al-hadyu. Nah, yang ketiga, kurban dalam bentuk akikah. Nah, atau nasika ini kurban. Maka nusuki makna secara tinjauan syariatnya apa tadi? Bermakna ibadah. Eh apa? Berarti kurban. Nah, dengan tiga bentuknya tadi. Saya ulangi kalimat nusuk secara tinjauan syariatnya adalah berarti kurban, penyembelihan hewan kurban. Tetapi tinjauan secara bahasa Nusuk itu artinya adalah ibadah secara umum. Itu dinamakan nusuk. Pengertian ibadah secara umum. Haji, saum, sholat, sodako itu semua dinamakan nusuk. Secara pengertian apa bahasa. Lalu dalam ayat ini apa yang dimaksud? Apakah pengertian secara syar'i tersebut ataukah secara bahasa? Tentunya kita mengatakan bahwa pengertian secara syar'i itulah yang lebih diutamakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu mengandung pula pengertian secara bahasa. Coba kita terapkan sekarang. Kita aplikasikan kedua pengertian tersebut. Ul inna salati wa nusuki. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya doaku, permohonanku dan ibadahku ini maknanya. Saya ulangi, kalimat kul inna salati wa nusuki dalam tinjauan makna secara bahasa, maka pengertian ayat ini adalah katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salati yakni doaku, istighatsahku, isti'anahku ya. Permintaan tolong, permohonan, ya, segala bentuk doa wanusuki dan ibadahku dengan segala bentuknya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dakwahnya, jihadnya, semuanya. Ini pengertian secara apa? Lugawi. Nah, tetapi kalau e, dikembalikan pada pengertian secara syar'i, maksudnya apa secara syar'i? Salat ya ini salat yang kita lakukan lima waktu, salat sunnah. Nah, itu salat maka sholatku dalam pengertian apa? Sholat yang dikenal oleh keumuman. Allahu Akbar sampai selesai. Wanusuki apa artinya? Kurbanku, sesembelihanku. Nah, jadi keduanya sangat memungkinkan. Keduanya sangat memungkinkan. Namun penjelasan para mufassirin lebih banyak ditekankan pada pengertian dalam dari tinjauan syar'inya. Qul inna salati katakan wahai Muhammad sesungguhnya salatku dalam pengertian yakni ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Salam. Wa nusuki dan sesembelihanku dan sesembelihanku. Nah, dalam hal ini uh, para ulama beristimbab mengambil kesimpulan hukum bahwa menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah. Kurban itu sebenarnya apa sih? Kurban itu. Kalau bahasa Indonesia korban ya korban bencana, korban musibah, kan begitu. Kurban dalam bahasa Indonesia itu aslinya bahasa Arab sebenarnya. Ya ini kurban di Al-Quran ada. Nah, kurban. Kurban yakni sesembelihan yang dilakukan dalam rangka takarrub. Nah, dalam rangka apa? Takarrub. Kurban itu asal katanya dari kalimat koruba. Koruba itu apa artinya? Dekat. Nah, Paham tuh ya, ikhwan? Secara bahasa kurban itu berasal dari kalimat koruba. Maknanya apa? Dekat. Kurban adalah pendekatan diri kepada Allah atau pendekatan diri secara mutlak kepada sesuatu. Nah, jadi kalau dinyatakan menyembelih hewan kurban, maksudnya menyembelih hewan dalam rangka untuk mendekatkan diri. Paham ya, kawan? Ini maksudnya. Inna salati wa nusuki. Bentuk pendalilan dari ayat ini adalah terletak pada kalimat nusuki. Pendalilan dari ayat ini terkait dengan bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Dari ayat ini adalah pada kalimat nusuki karena nusuk itu berarti apa? Penyembelihan kurban dengan tiga bentuknya tadi. Kalau enggak udhiyah menyembelih kurban di waktu hari raya Idul Adha atau yang kedua apa? di waktu haji, tamatur dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga apa? Al-aqiqah atau diberi nama juga dengan an-nasikah. Nah, ini kurban. Jadi mana ayat saya ulangi lagi, sesungguhnya solatku dan sesembelihan kurbanku nah, wa mahyaya wa mamati lillah hanya milik Allah hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Bagaimana bentuk kaitannya dengan bab ini? Perlu diketahui bahwa penyembelihan hewan kurban itu adalah ibadah. Bentuknya adalah pertama Allah menyebutkan dalam ayat ini kalimat nusuki bersamaan dengan Sholat Bergandengan dengan apa? Sholat Menunjukkan, kita tahu bahwa sholat itu ibadah kan? Iya Sholat, ibadah Sehingga suatu masalah yang digandengkan dengan ibadah Dalam redaksi seperti ini Konteks pembicaraan seperti ini Maka konsekuensinya adalah Perkara itu juga ibadah Karena sholat itu ibadah Maka nusuk itu juga ibadah kalau kita tahu bahwa nusuk itu adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Hanya lillah, hanya untuk Allah. Sebagaimana solatku untuk Allah, maka sesembelihan kurbanku, nusukku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pendalilan pertama yaitu digabungkannya kalimat nusuk dengan Sholat. Karena sholat itu ibadah, maka nusuk itu adalah ibadah. Kalau ibadah, maka harus diberikan hanya kepada Allah. Yang kedua, ayat ini sebenarnya mengandung perintah. Mana? Enggak ada kata perintah kok di sini. Kol itu, ah, kol itu perintah untuk menyampaikan, bukan perintah untuk melakukan sholat, bukan perintah untuk melakukan nusuk, perintah untuk menyampaikan mana? Jawabannya ada pada kalimat wabidzalika umirtu. Wabidzalika dan dengan yang disebutkan tadi itulah aku diperintah oleh Allah. Sehingga di sini diperintah oleh Allah untuk menyerahkan menyerahkan salat dan menyerahkan apanya? kurbannya hanya untuk Allah. Segala sesuatu ini prinsip segala sesuatu yang datang di dalam Al-Quran ataupun sunnah dalam bentuk perintah menunjukkan bahwa itu adalah ibadah. Karena kalau Allah memerintah sesuatu kecuali Allah senang untuk diwujudkannya sesuatu tersebut, untuk dilakukannya sesuatu tersebut. Kalau sesuatu itu sudah disenangi oleh Allah, menunjukkan bahwa itu adalah ibadah. Nah, kok bisa? Syekhul Islam sudah menyatakan apa? Dalam definisi ibadah ismun jami'un di kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Nah, jadi ibadah itu pengertiannya adalah segala sesuatu atau suatu nama. Ibadah itu apa definisinya? Sebuah nama yang mencakup meliputi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan di ridhoi dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ini ibadah. Maka kita tahu di sini bahwa nusuk itu adalah ibadah. Kalau kita tahu bahwa itu ibadah, maka wajib untuk diserahkan hanya untuk Allah semata. Ini bentuk pendalilannya. Bisa difahami ya? Nah, Kemudian wa mahyaya wa mamati. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Hidupku dan matiku, jiwaku dan ragaku untuk negeri. Nah, jadi hati-hati. Ya, ini penting orang yang belajar tauhid harus memahami apa yang ada pada dirinya dan lingkungannya padamu negeri ada apa lupa aku berbakti iya padamu negeri aku apa lagi mengabdi mengabdi itu khawatir asal katanya bahasa Arab dari abdi ya bukan nah kita menyatakan padamu ya Allah aku mengabdi dan kepadamu ya Allah aku berbakti ya. dan untukmu ya Allah jiwa ragaku begitu mestinya nah, ini ayat ini wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami hidupku dan matiku yakni jiwaku dan ragaku ini semuanya di masa hidup sampai matinya untukmu ya Allah dan milikmu nah ini penting pada bagian pertama inna solati wa nusuki ini ada isbat tauhidul uluhiyah isbat tauhid al-ubudiyah bahwasanya ibadah segala bentuk ibadah hanya milik Allah hanya untuk Allah pada bagian kedua wa mahyaya wa mamati isbat tauhid ar-rububiyah maksudnya apa hidupku dan segala yang terjadi di dalam hidupku rezekiku sakitku sembuhku anakku senang dan tidaknya aku hujan atau tidak hujan panen atau tidak panen ya laris atau tidak laris ya semuanya Allah yang ngatur ya naik pangkat atau tidak naik pangkat nah semuanya siapa Allah yang punya Allah yang ngatur kalau berhasil syukur kalau gagal sabar nah jangan kalau berhasil sombong kalau gagal putus asa jangan paham ya ikhwan ini maksudnya wa mahyaya wa mamati dan matiku pun hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah yang mengaturnya, Allah yang berhak sepenuhnya untuk menentukan mau mati di atas iman atau mau mati di atas kufur. Mau mati di atas Islam, di atas tauhid atau mati di atas syirik. Mau mati di atas ketaatan atau mati di atas maksiat semuanya Allah yang menentukan. Mau mati di atas tempat tidur ataukah di rumah sakit, mau mati di rumah di atas tempat tidur ataukah dalam kecelakaan. Nah, semuanya Allah yang menentukan. Nah, ini maksudnya pada bagian kedua ini tadi akan melahirkan bagi seseorang al-yaqin wa tawakkul akan melahirkan bagian kedua ini wa mahyaya wa mamati persaksian dan ini diucapkan juga di waktu apa? Di waktu salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ucapan ini kalau difahami, ucapan ini kalau diresapi dengan maknanya oleh seseorang, wa mahyaya, faham dia. Ingat Allah, Allah yang ngatur. Ingat semua seperti yang tadi saya katakan. Dia akan khusyuk di dalam sholatnya dan akan melahirkan al-yakin. Keyakinan yang kokoh. Dan akan melahirkan tawakal. Ketika dia tahu suatu perkara Allah memerintahkan, dia lakukan. Dia tawakal kepada Allah, tidak peduli apa yang akan terjadi. Sudahlah, serahkan sama Allah. Ketika dia tahu sesuatu perkara dilarang oleh Allah, suatu perkara dilarang oleh Nabi, dan ini syariat Islam, maka segera dia meninggalkannya. Tidak peduli dia apa yang terjadi, dia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Ini hasil dari kalimat wa mahyaya wa mamati. Sehingga gak pesimis. Ya, gak pesimis. Mau berbuat itu gak tanggung-tanggung tidak maju mundur, maju mundur, enggak. Selama dia tahu itu adalah benar, jalan. Selama dia tahu bahwa itu keliru dan dilarang, segera dia mundur, enggak ragu. Nah, ini buah hasil dari pernyataan seorang hamba wa mahyaya wa mamati. Nah, jadi saya ulangi pada bagian pertama inna salati wa nusuki penetapan apa? Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ubudiyah, bahwasanya ibadah dengan segala bentuknya adalah milik Allah. Loh kok dengan segala bentuknya Ustaz? Lawong yang disebut di sini cuma solat sama nusuk kok. Cuma dua macam. Kok segalanya? Ya, jawabannya solat mewakili satu bentuk jenis ibadah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh apa? anggota badan kita yang dinamakan dengan istilah ibadah badaniyah sholat, jihad, haji, saum. Ya. Ini satu jenis. Yang kedua, an-nusuk mewakili jenis ibadah maliyah. Ibadah maliyah seperti sodako, zakat, infak, nah, dan yang semisalnya. Faham ya ikhwan? Qala rahimahullah Lillahi Hanya milik Allah satu-satunya Rabbil Alamin. Coba perhatikan perkara ini. Allah mengakhiri ayat 162 ini dengan kalimat Rabbil Alamin. Setelah Allah memerintahkan untuk menegaskan dan mengikrarkan bahwa tauhidul uluhiyah atau tauhidul ubudiyah dan tauhid ar-rububiyah hanya milik Allah, bahwasanya seluruh ibadah hanya milik Allah diingatkan dengan kalimat Rabbil alamin. Padahal bisa Allah menyatakan lillahi al-ghafurir rahim. Lillahi al-azizu al-jabbar. Bisa. Dan itu bisa benar. Al-aziz nama Allah. Lillah untuk Allah sang Rabbil alamin. Kenapa Allah menyebutkan Rabbil alamin? mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa yang berhak menerima sholat, menerima kurban, menerima ibadah dengan segala bentuknya itu hanya pencipta, pemilik dan pengatur alam. Karena Rob sudah sering saya jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu makna Rob itu mengandung tiga jenis perkara atau tiga jenis perbuatan. Yaitu apa? Al-Khalq, Al-Mulk, Al-nam wa at-tadbir. Penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Sehingga ibadah dengan segala bentuknya hanya milik zat yang menciptakan alam. Ibadah dengan segala bentuknya adalah haknya zat yang memiliki dan menguasai alam semesta. Ibadah dengan segala bentuknya hanya milik zat yang mengatur alam semesta secara mutlak. Ini fungsi daripada kalimat Rabbil Alamin. Nah, luar biasa ya ikhwan kalau kita faham kalimat demi kalimat seperti ini, kita akan lebih mudah untuk mengenal Allah. Kita memahami kalimat demi kalimat ini, kita akan lebih mudah untuk ikhlas kepada Allah. Dengan memahami seperti ini, rincian seperti ini, kita akan lebih khusyuk di dalam sholat. Maka sangat penting, mudah-mudahan Allah uh, memberi kesempatan kepada salah satu kita untuk menghususkan karya menjelaskan kepada umat tentang makna doa-doa, zikir dan bacaan sholat. Mulai dari kalimat Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbaru? Kok anda Allahu Akbara? Jelaskan satu. Apa makna Akbar? Jelaskan. Kemudian baca doa istiftah dengan berbagai macam doa istiftah. Nah, dijelaskan satu persatu. Satu persatu makna doa istiftah. Kemudian setelah itu bacaan doa di dalam Al-Fatihah. Ketika kita baca di dalam ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Atau kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Apa makna subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli? Apa maknanya? Bukan terjemahan ya. Kalau kita bahas dinukil dari pernyataan para ulama, penjelasan para mufassirin dan kita fahami dari awal takbiratul ihram sampai salam luar biasa maka dari itu sangat penting kita memahami hal yang seperti ini. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Dia ingat, kenapa kok pakai alif wal lam? Alhamdulillah. Kenapa kok lillah? Kenapa kok rabbil alamin? Kau tidak menyatakan Alhamdulillah khaliqil alamin Kenapa Allah kok memilih kalimat Rob? Nah, ini luar biasa dan inilah yang menyebabkan kenapa sahabat itu khusyuk solatnya, Ya karena memang bahasanya mereka diajar oleh Rasul. Ya, nggak perlu belajar apa? Zahaba Muhammadun ila suk. Nah, nggak perlu belajar. Torobaya ribu torban karena kebetulan yang belajar orang Jawa. Nah. Jadi begitu. Nah, nggak perlu belajar mereka, sudah paham. Oh begini maksudnya, oh begini, oh begini. Nah, jadi barakallahu fikum qala la syarikalah. Kalimat la syarikalah adalah satu fungsinya sebagai penegasan penegasan terhadap kalimat lillahi sebagai penegasan. lillahi itu artinya apa? Semata hanya untuk Allah. La syarikala apa artinya? Tidak ada tandingan, saingan bagi Allah. Nggak ada saingan yang berhak menerima sholat. Nggak ada tandingan yang berhak untuk kita berdoa kepadanya. Doa kepada Allah. Ya. Sebentar satu menit doa kepada ini. Doa sama Allah seminggu. Terus doa sama Allah. Siang malam bangun malam sholat witir, sholat duha, sholat sunnah. Sudah Masya Allah. Bas cuma malam Jumat manis saja 15 menit saya doa kepada Syekh nah, yang sudah meninggal. Nah, tidak boleh walaupun cuma 15 menit. Ya, 24 kali 7 berapa ya puluh 148 atau 168 betul ya 168 jam doa sama Allah 15 menit saja doa kepada selain Allah itu sudah posisi dia menyekutukan Allah maka kalimat la syarikalah sebagai apa penegasan terhadap kalimat lillah yang kedua fungsinya adalah kalimat la syarikalah adalah sebagai nafi atau sebagai nafi sementara pada ayat sebelumnya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sebagai isbat Anda sudah paham apa itu makna isbat, apa itu makna nafi. Nah, persis dengan kalimat la ilaha illallah. Sama dengan apa yang kita saksikan atau kita persaksikan dalam syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wahdahu la syarikala. Nah. Kalimat lillahi rabbil alamin sama dengan kalimat wahdahu. Sama dengan kalimat illallah. Kalimat la syarikalah sama dengan kalimat dalam ayat ini barakallahu fikum uh, kalimat la ilaha. Faham pembagian seperti ini. Nah, kalau nggak faham saya tulis. Nah, ditulis saja. Nah. Nah, yang pertama ini dinamakan apa Zubair? Bagian pertama. Isbat apa? Isbat. Nah, ahsan, ehsan, ehsan, ehsan, sudah. Nah, yang pertama ini bagian pertama ini dua bagian lah, ilaha illallah. Nah, dinamakan apa ini? Hah? Apa? Gak dengar anak. Nah, anak senang kalau dapat seperti ini. Nah, bagus. Contoh-contoh sampel. Nah, sampel. Nah, barakallahu fiik. Yahya. Nafi. Nah, kalau ini dinamakan apa ya? Isbat. Jadi ini nafi. Ini isbat. Nah, sudah paham insyaallah antum. Lah pada kalimat Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin Ini isbat sama posisinya dengan ini. Lillahi eh. Sama dengan lillahi rabbil alamin. Kalimat nafi ini terwakili dalam ayat itu dengan kalimat la syarikala. Nah, sudah paham maksud ini dan sudah najelaskan beberapa kali tentang makna al wan nafi yang keduanya adalah rukun dari kalimat la ilaha illallah. Nah. Kemudian wabidzalika umirtu. Perhatikan kalimat ini. Wabidzalika umirtu. Susunan asli dari kalimat yang seperti ini adalah umirtu bidzalik Susunan aslinya adalah umirtu bidzalik. Nah, disebutkan amil baru ma'mul. Nah. Umirtu bidalik. Tetapi sengaja memang dalam susunan bahasa Arab ketika ada satu kata yang mestinya posisinya di belakang kemudian dimajukan ke, atau yang di depan kemudian dimundurkan itu mengandung suatu makna. Balaghah apa di antara makna yang dikandung? Pengkhususan atau spesialisasi permasalahan. Beda kalau kita mengartikan umir tu bidzalik dengan umir tu. Kalau umir tu bidzalik artinya aku diperintahkan untuk seperti itu. Aku diperintahkan untuk berbuat seperti itu. Tapi kalau dibalik umir tu hanya untuk seperti itulah aku di perintah. Jadi ada kalimat hanya. Nah, ini penting bagi para penerjemah-penerjemah khususnya ahli sunnah mempertimbangkan makna-makna luar apa balaghi di luar sekedar makna-makna lugawi. Nah, coba untuk lihat kadang-kadang baca buku terjemahan itu kita mengkerutkan kening. Apa ini maknanya ya? Apa? Karena si penerjemah hanya bermodalkan kamus bahasa Arab oh ini artinya ini lihat di kamus oh ya terus begitu nah ini keliru sehingga hilang atau sirna manisnya bahasa Arab itu karena kesalahan di dalam menerjemahkan contohnya yang seperti ini wabidzalika umirtu dan hanya yang seperti itulah aku diperintah oleh Allah nah apa yang seperti itu maksudnya menyerahkan segala bentuk ibadah untuk Rabbul Alamin la syarikalah. Ini maksudnya. Apa wabidhalika umirtu? Dalikanya ini kembali kemana? Kembali inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, dari sini kita tahu bahwa benar-benar Solat, kurban, hidup dan mati kita hanya diserahkan untuk Allah saja. Hal ini kita mengetahui dari kalimat apa? La syarikalah. Pertama lillahi, kemudian la syarikalah, kemudian wabidzalika umirtu. Lillah dan la syarikalah ini tauhid. Wabidzalika umirtu juga mengandung mana? tauhid, pengkhususan, spesialisasi permasalahan. Nah, ini ayat pertama atau dalil pertama. Wa ana awwalul muslimin dan umumkan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, saya adalah orang yang pertama berislam. Pertanyaan, perkataan ini perlu dirinci, ana orang pertama berislam. Kalau ditinjau Islam dalam pengertian umat ini, ya Rasulullah memang orang pertama yang berislam. Tapi kalau ditinjau bahwa seluruh agama, seluruh nabi, afwan, bukan seluruh agama, seluruh nabi, ya. Musa, Isa, Ibrahim, Nam Nuh dan yang lainnya semua menyerukan kepada Islam, mengajak berdakwah untuk berislam dan agama mereka semuanya adalah Islam. Nah, jadi, Kef kok bisa dinyatakan Rasulullah orang pertama berislam? Padahal Nabi Ibrahim sebelum Rasul. Padahal Nabi Musa berislam sebelum lahirnya Nabi. Jawabannya ada makna kedua dari kalimat ana awwalul muslimin. Yakni pertama dari tinjauan zaman umat ini ya, maka beliau adalah orang pertama berislam dalam umat Islam ini sekarang umat Muhammad. Dalam tinjauan makna secara menyeluruh termasuk di dalamnya para nabi dan rasul, maka Rasulullah adalah orang pertama berislam dalam pengertian yang tertinggi, terkuat tingkat keislamannya. Islam itu apa sih maknanya? Sikap menyerahkan diri kepada Allah, sikap terikat kepada syariat Allah, sikap terikat kepada tauhid. Nah, ini Islam. Nah, jadi dengan dua pengertian seperti tadi, anak awalul muslimin dengan seperti yang saya jelaskan. Nah, ini baru dalil pertama, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan oleh ikhwan, tafadhal. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi yang ada pertanyaan e, dikumpulkan dan diserahkan kepada masing-masing mudarris. Nah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.